اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبع sunnatahu wa اقتدى بهداه أما بعد segenap para habaib khususnya khadimul majlis akhina al-karim al-habib Jamal bin Taha Ba'qil wa akhina al-karim al-habib Abdul Qadir bin Ahmad Mauladawilah dan segenap para habaib yang lainnya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan beliau-beliau pun mendapatkan kecintaan di sisi Allah dan di sisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para kiai, khususnya Kiai Haji Hamzawi dan kiai-kiai yang lainnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barakah kepada mereka Allah meridhai mereka dan mudah-mudahan Allah tutup mereka dengan kita semuanya di akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin saya tidak akan panjang lebar karena majelis ini adalah majelis yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapapun yang hadir di majelis ini insya Allah akan mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir di majelis ini insya Allah akan mendapatkan barokah-barokah Allah. Siapapun yang hadir di majelis ini akan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya. Kenapa tidak? Dalam suatu kitab Fuyudat Bahril Mali, Fuyudatul Bahril Mali fi Manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Al-Habib Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf itu pernah mengatakan dalam kitab tersebut ketika Al-Habib Ali sahibu kitab Maulid Simtudrar setel, selesai mengarang kitab tersebut beliau mengadakan suatu acara beliau mengadakan suatu majlis majlis maulid pembacaan maulid sehingga yang hadir di majlis itu begitu banyaknya sampai 30 ribu orang Allahumma salli ala Muhammad dan yang duduk di depan yang hadir di depan adalah mereka para ulama para fukoha para ahli hadis para ahli sufi para aulia Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika maulid itu dibacakan maulid simtudurar dibacakan Tengah-tengah dibacakan ada Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus yang duduk di sebelah Al-Habib Ali Al-Habsyi. Tiba-tiba tiba-tiba dia itu mendongakkan kepalanya lalu mengatakan kepada Al-Habib Ali, "Syuf, syuf ya Ali, ya Ali, ya Ali syuf, syuf. Wahai Ali, lihatlah, lihatlah." La baik ya Habib kata Al Habib Ali nggih wonten apa ya Habib ma a'dhama ma ashufu minat tanazulat yanzilu minas sama Allahumma salli ala Muhammad fi hadzal majlis kata Al Habib Syekh bin Idrus Al Habsyi Al Idrus mengatakan bahwasanya lihatlah ya Ali aku telah melihat dan dia seorang wali min awli Allah rajulun salimus sadar Seorang laki-laki yang bersih hatinya, tidak ada dengki, tidak ada higit tidak ada sombong, tidak ada hasud dan sebagainya. Sehingga Allah nampakkan pada dirinya ketika hadir di majelis 30 ribu orang majelis maulid, dia bisa melihat sesuatu yang luar biasa, kegaiban yang tidak bisa kita lihat. Sehingga dia mengatakan, lihat ya Ali, aku melihat rahmat Allah Allah menurunkan rahmat di majelis ini. Aku melihat para malaikat bermondar-mandir di majelis semacam ini. Aku melihat keberkahan Allah turunkan di majelis ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata majelis maulidun Nabi SAW diridhai oleh Allah. Ternyata majelis maulidun Nabi SAW dicintai dan diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah turunkan keberkahan di majelis itu. Kesimpulannya adalah majelis maulid manapun, majelis maulid apapun yang mana dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan cinta karena Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan turunkan keberkahan di majelis itu. Allah turunkan rahmat di majelis itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita dengar tadi yaitu sambutan dari saudara-saudara kita dari kaum Ansor. Mereka mengatakan kami tidak terlibat politik. Kami murni Ansor yang menolong syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bangga dengan kaum Ansor. Betul apa tidak? Kita bangga. Tapi kaum Ansor tadi mengatakan kami tidak akan terlibat dengan politik. Saya tambahi pak. Di samping tidak terlibat politik pun sampai nulimu amplop gak pak nggih. Betul? sebab saiki rame amplop di India. Hati-hati. Guduk kulot tok, guduk panjenengan tok sing orang awam yang rentang kena ini. Para kiai, para ustadz tuh rentang kena amplop sekarang. Gini betul Lho kula jelas-jelasan mawon. Rentang. Hati-hati. Tak kei amplop. gak kiai, Pak ustadz ini amplop Tebel. Kalau tebel kira-kira berapa itu? Kalau Hah? Berempah? Banyak Gi? Sebu? Beda sebu? Dua ibu? Lebih tinggi, Tebel, tebel segini. Dia bilang, ini, ini beb, eh, ini kiai, ini usat. Ada titipan. Dari siapa? Dari partai A, partai B, partai A. Tapi dengan syarat minta didukung. Hati-hati. Duit panas. Gini betul? Duit panas. Ini kaum Ansor tidak boleh ngamuk, Nge? Sebab ini Ansorullah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga dengan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Hati-hati. Harus punya sikat warok harus punya sikap warak. Sikap warak adalah yaitu menjauhi sesuatu yang syubhat karena khawatir jangan-jangan yang syubhat itu benar-benar ha haram. Kalau orang tidak peduli dengan perkara yang syubhat, dia makan, gak ngurus wis. Sing penting saya dapat amplopan. Sing penting kandel amplopan. ini. Ini kalau seorang yang sudah dapat amplopan, dia dukung sana, dia dukung sini, ngotot dan sebagainya. Kalau dia seorang ustadz, gampang jatuh. Gimana betul? Hati-hati, hati-hati. Ya, harus punya sikap warok. Karena warok ini adalah didikan para ulama-ulama NU. Allahumma sholli ala Muhammad. Sikap warok. Kalau tidak peduli dengan sikap warok, dia telan, dia makan tidak ngurusin. penting oleh doa. Okay. Sing penting awak, soge dan sebagainya. Itu kalau fulus-fulus syubhat, fulus aroma masuk ke perut. Ingat, solatnya gak diterima. Posone gak diterima. Siapa yang bilang? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, Inna Allah taibun layak balu illa Ta'iba. Allah itu baik. Dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali ibadah-ibadah yang baik. Bahkan Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Lau salatum hatta takunu kal hanaya, wasumtum hatta takunu kal autar, lam yataqabbalillah dzalika minkum illa biwara'in hajiz." Allahumma salli ala Muhammad. Seandainya orang itu sholat begitu hebatnya sampai kurus, kurusnya seperti busur panah dan dia itu puasa sampai kurus seperti beteng lidi badannya. Tetapi makanannya tidak dijaga, yang subhat dimakan, yang haram dimakan, uang panas dimakan. Allah tidak akan menerima ibadahnya kecuali didasari dengan warak yang baik. Allahumma salli ala Muhammad. Setan sendiri nggak mau nggak mau goda orang-orang yang perutnya itu penuh dengan makanan syubhat. Kalau ada pem, kata Al-Imam Ibnu eh, Isbat mengatakan idza ta'abbada syabu fagala syaitan li'awani. Kalau seorang pemuda itu hebat ibadahnya, itu syaitan berkata kepada konco-konconya, inti mau kemana? Kalian mau kemana? Mau goda itu pemuda yang hebat ibadahnya solatnya? Sudah, jangan digoda. Tidak digoda loh, nggak diterima ambil Gusti Allah SWT. Kenapa? Kalau mau goda, lihat dulu min aina mat'amuhu dari mana dia makan? Halal atau haram? Wa in kana mat'amuhu mat'amas su' da'uh. Kata setan, kalau kamu tahu yang dimakan ahli ibadah itu ternyata makanan yang haram, yang subhat ditelen, tinggalkan, jangan digoda. Kenapa? Tidak diterima sama Allah ibadahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hati-hati Pak, ya. Ini banyak banyak orang-orang yang nggak mikirkan itu melupakan warok hati-hati salaman panas pokok diterima naudzubillah min dalik akan jatuh martabatnya betul apa tidak bener kenapa bunten bener ki alhamdulillah kulo cuma nyampe akan mawon karena ini kenyataan di sekitar kita ini bagi-bagi uang harus syaratnya nyoblos sogo itu pelajari ilmu fikih, sogok itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu yang terakhir karena saya dikasih waktu singkat. Tadi dipesan nih sama Habib Jamal, cuy suwe-suwe. Belum hmm. manut mawon karena beliau khadimul mat majelis. Yang terakhir, dungane wong sing makan mangan duit panas, subhat haram Gak diterima. Bukankah kanjeng Nabi telah menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya berkumal rambutnya berdebu, lalu mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi ya Rabbi ya Allah, kabulkan doa saya. Ya Rob, kabulkan doa saya. Kata Rasulullah, enggak diterima tunggu ini. Enggak didengar. Kenapa ya Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Kenapa ya Rasulullah? Wa masyrubuhu haram. Yang diminum haram. Kenapa ya Rasulullah? Wa malbasuhu haram. Yang dipakai haram. Wa hudiya bil haram. Wa kaifa wa anna yustajabuhu lidalik. Ay wa kaifa yustajabu lidalik. Bagaimana bisa diterima doanya? Sa'id bin Abil Waqas pernah mengatakan kepada Rasulullah Saat Sa'id bin, Abil, Sa'id bin Abil Waqas mengatakan, Ya Rasulullah, Allah Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. An yaja'ani, an alani, mustajab dakwah agar aku dijadikan orang yang landep doanya. Apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW? Atib ya saat atib mat amak tekun mustajab dakwah. Ya saat kalau kepingin doamu landep, didengar dan cepat makbul kepada Allah, jogon pangananmu. Jangan makan yang syubhat, jangan makan yang haram. Maka kamu menjadi sahabat, menjadi seseorang mukmin yang betul-betul mustajab doamu. Ini jawaban bagi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Kini istighosa, kuno tahlil, kini istighosa, kuno tahlil. Jaluk balak, no, jaluk iki masalah no. Tapi kok tetap di lugurno balai, kok tetap ditimpa. Ada apa? Ya jangan-jangan di antara mereka mungkin ada yang makan syubhat. Eh jangan-jangan ustadznya juga makan syubhat. Kalau sudah makan syubhat ditolak doanya. Hati-hati. Oleh karena itu ini nasihat kangge kula pribadi. Kangge kula pribadi. Dan buat kita semuanya yang mau nerima alhamdulillah, gak terima ya gak apa-apa. Karena kalau ikut kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah selamat. Kalau ikut kanjeng Nabi, maka dia dicap sebagai Ansurullah. Adalah penolong-penolong Allah. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan para kiai, para ansor ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan imannya, betul-betul menjadi penolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW, syariat Rasulullah SAW. Demikian dari saya, kurang lebihnya Mohon saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.